pertemuan pertemuan telah lewat oleh beliau tentang akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana beliau sebutkan di awal buku kecil beliau ini ada dzikr bayan akidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah penyebutan penjelasan dari akidah ahli sunnah wal jamaah Kemudian beliau sebutkan di dalam buku beliau ini beberapa hal tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seperti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala adalah dan yang Maha Perkasa. Demikian juga hal-hal yang lain tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan beliau adalah Nabi yang terakhir Demikian juga Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga telaga atau haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Dan yang terakhir kita masih di dalam pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan barang siapa yang dia itu meyakini mengetahui ilmu goib mengetahui perkara yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa maka dia adalah orang kafir. Demikian juga kita bahas tentang beberapa permasalahan tentang ilmu perbintangan, ilmu nujum, Kemudian terakhir disebutkan wa nu'minu billah wal qalam wa bi jami' ma fihi qadrukima. Dan kita beriman terhadap lauh, yakni lauhul mahfuz, lembaran-lembaran yang dijaga. Demikian juga al-qalam, yaitu pena. Wa bi jami' dan semua ma fihi apa-apa yang di dalam di dalamnya itu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di laut. Ya, ini lembaran-lembaran yang terjaga dan ditulis ditulis dengan kolam, dengan pena. Nanti akan disebutkan tentang macam-macam al kolam, macam-macam pena yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya, demikian juga tersebutkan dalam Al-Quran. <clears throat> disebutkan tentang Allah, yakni lembaran-lembaran pada pertemuan terakhir apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Al-Quran Al-Majid Birawi Mahfud Bahkan di itu adalah Al-Quran Majid yang mulia Biraw di lembaran Mahfud yang terjaga Maka kita beriman terhadap lembaran-lembaran ini yang mencatat yang di dalamnya tercatat takdir alam semesta yang Allah Swt perintahkan al-qalam atau pena ini untuk menulisnya. Dan itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di situ ada ayat-ayat yang lain yang disebutkan tentang masalah laut demikian juga kolam ini di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Buruj demikian juga surat Ar-Ra'd wa indahu umul kitab dan di sisi Allah swt wa taala umul kitab induknya Alkitab yaitu Lauhul Mahfuz demikian juga di surat Qaf ayat, ayat yang keempat wa indana kitabul hafid dan di sisi kami di sisi Allah swt wa taala ada kitab yang dijaga <clears throat> yakni Lauhul Mahfuz Demikian juga dalam hadis-hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari. Beliau membuat bab qaulullah taala dan huwa Qur'anun Majid di Lauhil Mahfuz. Demikian juga disebutkan oleh beliau apa yang disebutkan dalam surat At-Tur, wa tur wa kitabim mastur. Demi tur dan kitab yang ditulis. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sunan Imam Bukhari Demikian juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan inna Allah kata bagi taman sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah kitab. Inilah lahul mahfuz. Qabla ayyakhlaqal khalq sebelum Allah menciptakan makhluk Inna rahmati sababat ghadabi. Jadi Allah Subhanahu wa <clears throat> menuliskan sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi rahmat Allah itu mendahului, mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu Bahwa waktu Bahwa maktubun indahu. Maka tulisan ini tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala fawqul arsy, di atas arsy. Ya demikian. Hmm. Ini tentang Raul Mahfud. Kemudian kita akan membahas apa yang disebut oleh beliau bahwa kita hendaknya beriman dengan <clears throat> Lauhul Mahfud, lembaran-lembaran atau kitab yang dijaga ini. Demikian juga Al-Qalam. Al-Qalam ini pena. Berapa banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, menyebutkan tentang Al-Qalam ini. Ya dari situ para ulama diantaranya Al Imam Ibn Abil Is membagi tentang al qolam ini. al qolam yakni pena ini. Ada beberapa macam. Dan itu berdasarkan berdasarkan dari hadis-hadis Nabi demikian juga ayat Al-Qur'an yang disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya nun wal qalami wa masturun. Nun dan demi kolam dan apa yang mereka tulis. Mereka menyebutkan para ulama inilah Al-Quran yang disebutkan. Disebutkan di dalam <clears throat> Syarah Aqidah Bahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is tentang Al-Qalam ini ini berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinan kita semua yang itu bersumber dari hadis Nabi tentu saja dari ayat Al-Quran itu apa berikutnya akidah kita meyakini adanya Al-Qalam ada yang pena. Yang mereka para ulama di antaranya tadi Al-Imam membagi menjadi empat. Yang membagi menjadi empat tentang al-qalam ini. Disebutkan yang pertama adalah bisa ditulis al-qalam al-awwal pena yang pertama itu adalah al-am asyamil li jami' al-makhluqat Pena yang menyeluruh, yang umum meliputi setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan di situ, ditulis dengan kolam tersebut dengan pena itu semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Yang itu adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis Di antaranya adalah hadis Ubadah bin Somit radhiyallahu dalilnya ini. sebab oleh Imam Abu Dawud rahimahullah Hadis yang sahih. Ini kolam yang pertama yaitu kolam atau pena yang menulis semua takdir yang terjadi. Disebutkan bahwa Nabi SAW Beliau mengatakan Ya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Dan nanti akan kita sebutkan mana lebih dulu diciptakan oleh Allah, pena atau ke arsh hingga sana Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma khalaqa Allah sesungguhnya yang pertama kali dari apa yang Allah ciptakan dari alam ini adalah al-qalam. Yaitu pena. Ya. Di situ ada beberapa bacaan yang intinya adalah pena ini bukan pertama kali yang diciptakan. Untuk alam kita ini, yakni binisbah atau e, berkaitan dengan alam kita ini, maka yang pertama kali adalah al-qalam. Bapak lahu maka Allah mengatakan kepada pena ini. Padahal kita atas semangat dengan kurva ini kita sudah saya. Allah mengatakan kepada pena ini, "Uktub, tulislah." Allah berkata, "Pena ini, Ya Rabbi, wa madza Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Kalau untuk maqadir kulli Tulislah segala takdir-takdir. Ya, tulislah takdir-takdir segala sesuatu hatta taquma masa sampai tegak sa'ah ini hari kiamat. Ini tulisnya segala suatu sampai hari kiamat. Nulis sudah takbir takbir sampai hari kiamat. Ini ya. Ini kolam yang pertama. <clears throat> Kemudian mereka juga menyebutkan dari jenis kolam yang pertama ini di antara adalah kolamul wahyu. Pena yang digunakan untuk menulis wahyu. Ini masuk masih di dalam jenis yang pertama ya yaitu apa yang digunakan untuk menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dan kemudian para nabinya itu melaksanakan wahyu tersebut <clears throat> ya demikian maka disebutkan tentang kolam ini Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj beliau naik ke atas sampai beliau mendengar suara pena yang dia itu berderit seorang kalau dia menulis kadang ya itu terdengar suara bolpen atau mungkin e, pensil yang dia itu digunakan untuk menulis krek krek krek krek seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. <clears throat> Sebagaimana dalam Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim disebutkan dalam hadis ya ini waqad rubi an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW beliau dinaikkan. Lailata usri ketika malam Isra Mi'raj ila mustawa sampai ketinggian yasma'u fihi sarifal sarifal aklam. Nabi ketika Isra Mi'raj beliau naik bersama dengan malaikat Jibril dengan buruk itu, kendaraan buruk Naik sampai suatu ketinggian yang di situ beliau mendengar soriba. Ya, yaitu disebutkan sorry di sini tasbi ya Tuhan hal atau kitab pena ketika dia itu menulis keluar suaranya wal murad tubuhul malaikah min abdiyatillah subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah apa yang ditulis oleh para malaikat apa yang ditulis oleh malaikat dari takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi SAW ketika surah merah beliau naik ke, ke ketinggian sampai itu mendengar suara apa? Suara pena yang sedang bergesek. Bergesek dengan lembaran ulalam yang di situ dituliskan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham di situ. Ini perkara goib yang kita meyakini. Kemudian yang perlu kita sering ulang-ulang ya <clears throat> bahwa apa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di ars min jihatil ulu dari arah yang tinggi. Ya, dan tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW beliau naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj sampai beliau mendengar suara kolam yang itu berderit menuliskan takdir-takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memerintahkan nabinya tentang sholat lima waktu. Dan keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah Istawa al ars yang di ars dan kita tidak boleh membagaimanakan. Ya. Dan arah atau jihad hulu Allah itu adalah arahnya tinggi. Itu jangan kemudian kita membagaimanakan. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwa jihad itu ada dua. Ya, arah itu ada dua. Itu jihad al-ulu itu jadi arah tinggi itu ada dua. Pertama wujudiyah dan adamiyah. Masuk perkara yang penting. Nah, lewat di halaman 270 Ya, permasalahan itu dan itu dibahas oleh Syekh Fauzan demikian juga Syekh Albani demikian juga ulama ulama kita yang lain. Disebutkan bahwa kita meyakini Allah itu arahnya adalah di atas. Paham? Dan dimaksud jihad itu ada dua kemungkinan. Qad yuradu biha bisa dimaksudkan di situ arah. Yang pertama adalah al-jihah al-wujudiyah. Arah yang dia itu ada. Ya. Yang kedua adalah al jihad al-adamiyah. Arah yang dia itu adalah al-adamiyah. Demikian. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di jihad, yakni di arah ya. Apabila dimaksudkan itu adalah arah yang di itu wujudnya, ada di itu wujudnya. Maksudnya adalah bisain min khalqihi yang dia itu sesuatu di makhluknya. Wa la syai'an min khalqihi yuhitu bihi bahwa sesuatu itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Hadza batilun itu adalah batil. Jadi kalau kita mengatakan Allah di mana? Allah di atas. Ya. Atasnya bagaimana? Kemudian dikatakan atasnya itu wujud yang dia itu maksudnya alam itu melingkupi Allah swt, maka ini batil. Ya. Demikian. Lalu bagaimana? wain Allah arada Allah fi ijrati adamiyah, kalau maksudnya adalah Allah itu di arah ulu atas tapi adamiyah yaitu apa? Haitsu la wujud dari makhluk dari sisi bahwa tidak ada wujudnya bagi makhluk. bahasa hakun maka ini adalah benar. Allahu subhanahu wa ladhi yuhidu bil makhlukat Allah itu adalah Dat yang meliputi makhluk-makhluk. Tidak ada suatu pun dari makhluknya itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dikatakan Allah di atas jangan kemudian terpetik berarti di atas itu adalah arah yang itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala tidak. Tapi itu adalah arah adamnya. Demikian. Dan itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ataupun Syekh Muhammad beliau mengatakan <clears throat> Bajiah in urida biha jiha makhlukah Arah kalau kemudian maksudnya adalah arah makhluk, yakni di atas yakni makhluk, ya. Wa laisa bijihatin, maka Allah tidak di arah seperti ini. Walaupun di atas kalau maksudnya itu adalah yang melingkupi Allah, maka bukan seperti itu. Karena tidak ada yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Wa in urida biha al-ulu kalau dimaksudkan arah itu adalah tinggi, kalau makhlukat di atas makhluk-makhluknya, bahada sabitun lillah, maka ini adalah tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala adalah di atas makhluk-makhluknya. Dan arah ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita ditanya, maka kita mengatakan seperti itu. Allah itu arahnya di atas, Bukan berarti di atas kemudian atas itu melingkupi Allah SWT tidak. Tetapi itu adalah arah apa? Jihad adamiyah. Demikian. Adamiyah maksud maksudnya apa? Yani tidak ada wujud untuk makhluknya. Itu. Ya, sering kita menyebutkan itu jangan sampai terbetik pada kita Allah di atas berarti kemudian arah atas itu melingkupi Allah SWT tidak. Ya demikian. Jadi kolam tadi kita sebutkan yang pertama adalah kolam yang dia itu adalah menulis semua takdir takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Nabi menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari alam ini pertama kali adalah kolam Baina <clears throat> Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tulislah. Kemudian dia mengatakan apa yang kau tulis? Kemudian dikatakan tulislah segala sesuatu apapun yang terjadi sampai hari kiamat. <clears throat> Kemudian yang kedua, kolam yang kedua, Baina yang kedua adalah Al-qalamu asani hina khuliqa Adam. Ini kolam ketika apa? Ketika diciptakan Nabi Adam. Ini pena yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya kita semua. Wahwa kolamun am aidon ini pena yang umum juga, ya. lagen di bani Adam, tetapi untuk bani Adam. Ini pena juga yang menuliskan takdir-takdir tapi berkaitan dengan apa? Nabi Adam dan anak-anak turunannya. <clears throat> Semoga dalam Al-Quran juga permasalahan ini ya kalau Allah Subhanahu Wa Taala kalau kakulah syai'in biqadar menciptakan segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menentukan amalan Bani Adam wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Ya, Allah sudah mentakdirkan ya. Demikian juga rezeki mereka, kemudian ajal mereka. Amma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidaklah apa yang melata ya, yang itu merayap di atas bumi, manusia, hewan dan dan sebagainya kecuali atas Allah memberikan rezeki. Ya, ini adalah pena yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam. Termasuk umum juga, tapi berkaitan dengan Nabi Adam dan keturunannya. Kemudian kolam yang ketiga, pena yang ketiga adalah Hina yursalul malak Ketika diutus malaikat Kemana itu? Ilal janin ni umi, Kepada janin Ya, sebelum keluar dari perut ibunya itu masih berupa janin manusia itu. Ketika diutus malaikat kepada janin di perut ibunya, ini, ini ini kolam yang ketiga. <clears throat> Bayang fuhu ruh. Bayang fahu ruh, kemudian ditiupkan di dalam janin tersebut ruh setelah apa? Setelah 120 hari. Ya, disebutkan dalam hadis terlebih masuk, radhiyallahu anhu mutafaqun alaih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam in ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari. Nutfah cairan. Sama yakunu fi dzalika 'alaqah misal dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya alaqah sesuatu yang tergantung di rahim ibunya ini. Tsumma yakunu bidzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya, berarti 120. Ya, mudghah kumpalan daging. Kalau sudah 120 ini apa? Tsumma yursalu. Al malak kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Bayang biru, kemudian malaikat ini meniupkan di dalam janin ini tadi yang sudah menjadi mudghah kumpalan ini, kumpalan daging, roh. Kalau sudah 120 ini kemudian kekuburan sebutan sebutan para ulama karena sudah ada ruh maka disyariatkan untuk diakikahkan kalau mampu ya karena sudah ditiupkan ruh walaupun meninggal setelahnya maka wa umaru bi arba'i kalimat kemudian diperintahkan dengan empat kalimat siapa yang menulis kolam ini pena ini yang ketika malaikat ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kemudian ditulislah takdir dia ini setiap manusia apa itu bikat rezeki tentang rezekinya? Wa ajalihi kematiannya. Semua kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian sudah ditentukan. Ditentukan kapan dia mati, di tempat mana dia mati, karena apa? Dan sebagainya. Wa amali demikian juga ditulis. Yang menulis siapa? Kolam ini tadi. Jenis yang ketiga ini tadi. Amal dia. Kemudian yang keempat terakhir wa syaqiyun au sa'idun. Celaka atau gembira. Celaka atau bahagia dia, dia di dunia itu, demikian juga nanti sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Allah perintahkan kolam untuk menulisnya. Ya ini jenis yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat al-qalam murabi ya yaitu kolam pena yang diletakkan kepada hamba ketika sudah balik Balik itu apa? Balik itu ketika diantara cirinya adalah untuk laki-laki dia lebih basah, demikian juga keluar bulu kemaluan atau secara umur mungkin sekitar 14 tahun, 15 tahun, demikian itu balik. Ya, ketika dia balik maka diletakkan kolam ini. Jadi jenis yang keempat adalah kolam atau pena ketika hamba itu menjadi balik, sudah balik. Alladzi bi'aidi al-kiram al-katibin. Kolam ini dipegang oleh siapa? Dipegang oleh al-kiram al-katibin. Malaikat yang mulia yang menulis. <clears throat> Masya Allah. Ya, jadi e, malaikat inilah yang menulisnya. Ma yalbitu min qawlin illa ladzi raqibun atid. Tidaklah diucapkan suatu ucapan kecuali di sisinya itu raqibun atid, malaikat rokib dan hatib Inilah yang menulis. Ya. Kiramul kiramal katibin ya, ya'lamuna ma taf'alun. Mengetahui apa yang kalian lakukan. Malaikat kiram yang mulia, al-kadibin yang menulis. Inilah yang memegang pena jenis empat ini. Pena yang digunakan untuk menulis malaikat kiramul kadibin ini ya, Rokibun Atib. Rokib yang dia menulis kebaikan, Atid yang menulis kejelekan ketika sudah balik. Itu. Di antara dalilnya adalah <clears throat> surat al fitr "Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin." Dan sesungguhnya atas kalian itu ada lahafidin, ada para malaikat yang menjaga kiraman katibin. Mulia lagi menulis, ya lamu nama tafalu, mengetahui apa yang kalian lakukan. Bahkan malaikat ini, malaikat ibin ini bersama dengan kita dimanapun kita berada. Ketika di rumah, ketika di kamar mandi, ketika tempat yang sepi, tempat yang ramai, di masjid, apapun yang kita lakukan, dia bersama dengan kita. Baik di rumah yang itu ada gambar-gambarnya, yang Nabi SAW mengatakan, La yadkhulu al-malaikah baitan fihi bal wala suara. Malaikat tidak masuk kepada rumah yang di dalamnya itu ada anjing dan gambar-gambar, gambar yang bernyawa. Kita sekarang mana tempat kita dulu bisa bebas dari itu. Kadang kita sudah berusaha nanti ada uang, gambar orang, ada lagi jajanan makanan anak-anak itu gambar orang juga. Kalau nggak gambar orang nggak mungkin nggak laku itu. Ya, Malaikat rahmat tidak masuk di tempat yang seperti itu. Adapun malaikat ini ya Rakib dan Atid bersama dengan kita terus dimanapun kita ada menulis apa yang kita lakukan semuanya baik ataupun jelek ya demikian ini malaikat ini apa kolam yang yang keempat Sungguh Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan tafsir ayat ini, yakni wa inna alaikum la malaika hafadah. Sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang menjaga kiraman katibin yang mulia lagi menulis. Fala tuqabiluhum bil qaba'id. Kalian itu bisa kalian ada malaikat ya yang menulis amalan kalian. Kalau sudah tahu seperti itu, jangan kalian menghadapinya dengan kejelekan. Demikian maksudnya. Ya. Wa inna 'alaikum lahafidin kiramah katibin maksudnya apa? Kalau kamu sudah tahu itu ada malaikat yang menulis amalan kamu, maka jangan kamu menghadapi dengan kemaksiatan. Sudah tahu kalau dicatat, kita saja kalau memasuki suatu tempat itu ada penjaga ya. Apa kemudian kita di situ mencuri? Ya langsung ditangkap, dipukul atau mungkin diapakan kan itu, diteriaki. Nah ini kita sudah tahu itu ada malaikat yang mencatat kita, tetapi kita masih berani bermaksiat. Berarti keimanannya kurang. Dia membaca ayat ini, kita semua baca ayat ini, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamu nama alun mengetahui apa yang kalian lakukan. Bersama dengan kita meyakini itu, kita masih berani melakukan kemaksiatan. aku tahu kamu ada di situ, tapi masih melakukan. Ya, oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan jangan tukau biluhu menghadapi mereka ini dengan kesulitan Pak qabah. yang yaktubuna alaikum jami'a amalikum karena sungguhnya mereka itu menulis semua yang kalian lakukan. Demikian juga hadis yang lain. Ya, hadis tadi ayat hadis yang masyhur <clears throat> sebutkan di dalam ya Arba'in Nawawi juga ada di dalam buku-buku yang lain. Ya, jadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian juga yang lainnya di antaranya ya ada juga di situ hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu <clears throat> Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Rubi al-qalam an salasa. Diangkat pena itu dari tiga, tiga jenis manusia. Ini diantara dalil kolam tadi yang kita sebutkan. Itu apa? Anil majnun yang yabrok dari orang yang gila sampai dia sembuh pingsan atau gila. Jadi diangkat pena itu tiga perkara. Tidak terkena hukuman. Pena tidak dituliskan untuk dia. Yaitu orang yang gila sampai sembuh atau orang yang pingsan dia itu siuman. Wani naim hatta Orang yang tidur sampai dia itu bangun. Wani sobi hatta yakil. Demikian juga anak kecil sampai dia itu berakal. Jadi dia sudah balik. Inilah pena yang jenis keempat. Jadi demikian disebutkan. Kemudian berikutnya kita akan menyebutkan tentang permasalahan mana lebih dulu yang Allah ciptakan kolam ataukah arsh terjadi perselisihan. Sebutkan oleh para ulama di antara di sini beliau Al Imam Ibnu Abilis, al al kolam awalu makhlukat awal arsh. Pena yang pertama kali Allah ciptakan, pertama kali makhluk ataukah arsh? Ada dua pendapat disebutkan yang sahih ya, yang lebih dulu itu adalah apa? Arsh. Arsh itu adalah singgasana. Secara bahasa arsh itu adalah singgasana. Yang singgasana itu yang kursi yang digunakan untuk raja itu duduk. <clears throat> Dan kita tidak boleh untuk kan? Dan disebutkan bahwa ya dalam permasalahan ini terjadi perselisihan. Dan al-qalam ini disebutkan di Akidah Akidah Wasitiyah ya, kita ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa di antara makhluk-makhluk Allah itu ada yang dia itu Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangan Allah swt. sendiri. Sudah di halaman 126 di pembahasan kita maksudnya ini Semuanya saya Islam Ibnu ya Jadi kita maksudnya ditulis oleh saya Islam Ibnu ya Itu di syarah Muhammad bin Haros disebutkan dari Adi Abdullah bin Amr bin As Tuhan anhu bahwa Nabi SAW pernah mengatakan Inna Allah azza wa jalla khalaqa thalatha asya' yadihi. Sungguhnya Allah Subhanahu menciptakan tiga perkara dengan tangannya. Bisa ditulis tiga perkara yang Allah tulis dengan tangannya. Dan kita tidak boleh kan tangan itu kan. Jelas di sini Allah menciptakan tiga perkara ini dengan tangannya. Yaitu apa? Khalaqa Adam yadihi. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa kataba Taurah yadihi. Allah menulis Taurah dengan tangannya. Wa gharasal jannah adan biyadi. Allah menciptakan surga ada dengan tangannya. Ini. Batasi surat serasa kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad oleh Aras pengkhususan tiga perkara ini bintikan dalam menyebutkan dalam penyebutan ya bahwa ini menunjukkan apa tentang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dalil ala ikhtisasiha bi amrin zaid. Menunjukkan kekhususan tiga perkara ini dengan perkara tambahan ini. Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangannya. Kemudian ada riwayat yang lain yang sahih. Tadi disebutkan hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Hakim, Hakim dan yang lainnya. Kemudian ada tambahan dari hadis Abdullah bin Al Harith Demikian juga di ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada tambahan itu apa? Kalau Allah arban di ya Allah ciptakan empat perkara dengan tangannya al arsh arsh ya itu jadi tambahkan di sini arsh juga Allah ciptakan dengan tangannya termasuk makhluk Allah subhanahu wa taala wajan jannatu aden, ya surga aden wal kolam kemudian kolam kita bicarakan itu diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa Adam demikian juga Adam, Nabi Adam. Kalau tadi Taurat, ya kan? Berarti ada lima. Wa qala li khalq dan Allah mengatakan untuk setiap makhluk bagaimana Allah ciptakan kun fakana. Dengan kalimat kun jadilah fakana, maka jadi. Jadi empat perkara ya diciptakan dengan apa? Dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tadi Nabi Adam alaihissalam kemudian penulisan Taurat, kemudian penciptaan surga Aden. Tiga. Kemudian tambah tadi kolam. Ya. Demikian juga arsh. Lima perkara. Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangan. Hmm. Ada pun permasalahan tadi mana lebih dulu antara kolam atau ke arsh disebutkan bahwa yang benar adalah arsh. Dalilnya apa? Semoga dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ini perkara-perkara apa? Akidah. Kalau kita mau menyebutkan akidah, ya inilah akidah, keyakinan kita. Yang bersumber dari Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adalah sahih tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh kita mentakwilkan juga. Seperti ketika tadi didapatkan bahwa orang ciptakan dengan tangan yang sudah meyakini tidak perlu ditakwil atau digiring kepada mana Allah ciptakan dengan kemampuannya tidak perlu tangan taman sudah selesai. Ya demikian. <clears throat> Demikian juga Allah SWT arahnya di atas tadi sudah kita sebutkan jihad ulu. Dan arah ini tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak disebut dalam hadis. Tapi ketika kita ditanya, maka kita katakan Allah adalah arahnya atas. Dan jangan terbentuk pada kita bahwa atas itu adalah sesuatu yang melingkupi Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Kita menetapkan Allah itu di atas. Untuk membantah mengatakan Allah di setiap tempat, atau Allah dalam diriku ya seperti orang-orang Qadariyah meyakini hadiah juga yang meyakini Allah bergabung dengan diri dia seperti Ibnu Arabi itu ketika dia di, digantung ya dicampur dan sebagainya merasa dia keyakinan dia itu tidak mengeluh sedikit pun ya sudah tenggelam dalam kesesatan dia itu Allah Ustaz Demikian kalau sudah dikuasai dengan perkara yang akidah yang sesat. Ya, ini bergabung dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arah tadi itu Allah di atas tapi jangan terpetik pada diri kita bahwa atas itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah di langit jangan terpetik bahwa Allah itu adalah di langit yang kemudian melingkupi Allah Subhanahu wa taala tidak. Tapi apa tadi disebutkan? Ya, saya ini dengan juga siapa ini di atas yang di itu kalau maksudnya itu adalah atas wujud yang melingkupi Allah tidak. Tapi tapi apa? Jihad adamiyah tadi. Yang mana yang adamiyah, mana yang adalah yang tidaklah makhluk itu melingkupi arah tersebut. Walaupun sering kita sebutkan bahwa itu tidak ada dalam Al-Quran kalimat jihad arah itu baik Al-Quran ataupun hadis. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Asad anhuma ya di sini sahih ada dalam Sahih Muslim ini. Kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Allah maka di dalam khalq Allah menulis takdir takdir makhluk qabla ayakhluqa samawati wal ardh sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah sudah mencatat takdir makhluk-makhluk semuanya. Bi khamsina al-basanah dengan 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit-langit dan bumi, ya sebelum kita semua. Maka Allah menciptakan, Allah sudah telah menulis takdir itu. Ya, sebelum ada langit dan bumi. 50 ribu tahun bayangkan. 50 ribu tahun. Oleh kemudian Nabi mengatakan wa arsyuhu alal ma dan arsnya Allah itu sehingga sana Allah itu di atas air. Berarti menunjukkan apa? menunjukkan pertama kali yang Allah ciptakan adalah arsh demikian. Pada sore anak takdir maka pada khalqil arsh pada bil arsh. Jadi menunjukkan dengan jelas bahwa takdir itu terjadi setelah Allah menciptakan arsh. Lalu bagaimana hadis tadi kita sebutkan di awal-awal tadi? Ya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Maka di situ disebutkan oleh beliau ada dua kemungkinan. Bisa itu satu jumlah, satu kalimat sempurna bisa inti itu dua kalimat yang sempurna. Kalau kemudian satu mananya adalah e, satu kalimat yang sempurna, yaitu apa? Ada dua kemungkinan. Ya, kalau itu satu kalimat bisa kemungkinan pertama awalu ma al Ya, berarti mananya adalah pertama kali dari apa yang Allah menciptakan pena Allah mengatakan kepadanya, jadi kepada Mina itu tulislah ini mana yang berapa. Ya. Atau ya Di lafaz yang lain yaitu awala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Ini maknanya ya sebagaimana dalam hadis yang lain pertama kali Ketika Allah menciptakan pena, pertama kali ketika Allah SWT menciptakan pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena itu tulislah. Demikian. Jadi awalnya dengan nasab, al dengan nasab. Ini perlu jadi pembahasan yang khusus. Atau bisa kemungkinan dia itu dua jumlah, dua kalimat yang sempurna. Yaitu dengan rafanya awalnya demikian juga al Ya demikian. Jadi bagaimana? Jadi rumah kolam khalaqallahu al kolam Pertama kali dari apa yang Allah ciptakan ya adalah kolam. Allah mengatakan ini pertama kali Allah ciptakan dari kolam ini ya Allah mengatakan tulislah. Gitu. Ini maksudnya adalah pertama kali dari apa yang Allah ciptakan dari alam ini ya yaitu kolam Allah mengatakan. Bukan berarti secara keseluruhan, tidak. Tapi untuk kolam ini saja. Ya, apa untuk alam ini saja. Ini awal makhlukat min hadal alam. Pertama kali makhluk dari alam ini. Di situ ada yang lain yaitu arsh demikian disebutkan. Dan arsh itu lebih dulu. <clears throat> Selesai. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah arsh. Dan arsh itu termasuk dari <clears throat> perkara yang Allah SWT tuliskan tidak pernah hancur. Kan demikian sudah lewat ini. Ya kalau kita mau ulangi Ya, di situ ada syair yang menyebutkan ada delapan perkara yang itu tidak akan hancur. Ya, demikian. Ini disebutkan disebutkan ini di halaman 237. Sering kita ulang-ulang untuk permasalahan itu. Sama dia tuh hakam baqa ya umuha hum min al-khalq bal baqin fi haizil adam. Ada delapan yang dihukumi dia itu kekal. Kekal itu ada padanya. Mereka ini adalah ya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya itu hancur. Apa itu delapan? Al arsy wal kursi, arsy dan kursi. Itu. Yang pertama arsy, kemudian kursi tidak akan hancur. Demikian juga nar jannah, neraka dan surga. Kemudian ajbun wa ajbun wa arwahu kata lahu wal qalam. Wa ajb, yakni tulang ekor. Ini tidak akan hancur itu. Nanti pertama kali tumbuh dari tulang tulang ekor kita itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan akan hancur. Tapi masih tersisa sedikit ajbun ini. Itulah nanti yang menyusun kita menjadi sempurna lagi. Demikian disebutkan. Kemudian ruh juga. Demikian juga lauh mahfud dan al-qalam yang kita sedang bahas ini ya al-qalb Selesai kita pembahasan tentang bahwa yang dia itu uh, lebih dulu ciptakan adalah al Kemudian kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Tahawi berikutnya di Aqidah Tahawi yang ini beliau mengatakan Qauluhu Qala rahimahullah ta'ala Walau istama'a al-khalq Quluhum ala syai'in katabahu Allah taala anahu kain. Kalaulah semua makhluk itu berkumpul semuanya. Ya kalaulah berkumpul makhluk semuanya atas sesuatu katabahu Allah taala Allah telah menuliskannya dalam lauhul mahfuz tadi. Allah sudah takdirkan anahu kain bahwa itu akan ada. Liyaj'aluhu ghairu kain untuk mereka menjadikannya itu tidak ada atau tidak terjadi lam yakdiru alaih mereka tidak mampu semuanya jadi kalau Allah sudah menuliskan sesuatu kemudian makhluk itu ingin merubahnya tidak mungkin bisa walau mau, kulhum kalaulah mereka semua berkumpul semuanya alasain lam yaktubhullah taala atas sesuatu yang Allah tidak takdirkan Allah tidak tuliskan dia ja'aluhu kainan untuk menjadikannya itu terjadi lam yakdiru alaih tidak akan mungkin mereka mampu jadi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan itu tidak terjadi. Mereka ingin menjadikannya tidak mungkin akan bisa. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil Telah kering al-qalam pena itu, tinta itu telah kering dengan apa yang itu terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sudah selesai. Ya. Ini diisyaratkan oleh para ulama dengan beberapa hadis di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, di sini sahih disebutkan oleh para ulama tentang yang di hadis ini Ya di antaranya Ya hadis Jabir Kemarin bapak Ahmad ya demikian. Apa itu hadisnya? Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, "Ja'a Suratah bin Malik bin Jusuf. Datang Suratah bin Malik bin Jusuf. Faqala radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Bayan lana dinana, jelaskan kepada kami agama kami. Karena kulikna al-an, seakan-akan kami diciptakan sekarang ini. Bimal amal yaum, untuk apa amalan pada hari apa hari ini? Untuk apa amalan hari ini? Abima jabati bil aklam, apakah sesuatu yang sudah kering dari kolam? Jadi sudah ditakdirkan. Wajarud bil makodir dan berjalan atasnya takdir-takdir. Au bima istagbal atau apa yang akan terjadi. Ya, ini mak maksudnya kita beramal ini untuk sesuatu yang sudah ditulis atau sesuatu yang belum ditulis. Sudah ditakdirkan atau belum? Qala, maka Nabi mengatakan, "La, tidak. Bal, bahkan bima jafat bihil aqlam." Di dalam apa yang telah kering padanya pena-pena. Wajarat bihil maqadir dan berjalan padanya takdir-takdir, takdir-takdir. Ini suatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian juga disebutkan Hadis masyur, hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu Ya, sebutkan oleh Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi demikian juga yang lain ya, Ada di Arba'in Nawawi. Abdul bin Abbas beliau mengatakan, aku di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, yakni diboncengkan oleh Nabi. Maka maka Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak, ala wali muka kalimat, Maukah engkau, aku ajari dengan suatu kalimat. Insyaallah kita sudah menghafal sebagian kita. Ehfadillah yafatka, fatka, jagalah Allah, Niscaya Allah akan menjagamu. Ta'jid untuk tujahak. Jagalah Allah maka engkau dapat ya Allah di depan kamu. Saat apa fas'alillah kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fas'alillah kalau engkau minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Kemudian sebelum tadi, wa alam anal ummata la istamat ala infauka bisa syai'in lam yanfauka illa bisa syai'in kata qatabahu Allah. Alak lakan. Wa istamau ala yadurruka bisa syai'in lam yadurruka illa bisa syai'in kata qatabahu Allah alaika. Itu tadi seperti yang tadi kita sebutkan. Rubiatil aklam jadi sudah diangkat pena-pena wajah Fatih suhuf sudah kering lembaran-lembaran sudah selesai. Dan pembahasan jaga Allah ini saya Allah akan menjagamu ini sudah lewat apa yang disebut dalam uh, Jami Ulum wal Hikam apa itu? Ini jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini mungkin belum pernah mendengar ya bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala di suatu kalimat yang bagus oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami Ulum wal Hikam. Kita yakin bahwa barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dia dalam dua perkara. Apa itu? Yang pertama adalah perkara akhirat dia. Yang kedua adalah perkara dunia dia. <clears throat> Adapun di sini beliau menyebutkan yang pertama adalah Allah akan menjaga perkara dunia dia. Jadi barang siapa yang menjaga Allah, menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan menjaga urusan dunia dia. Kita yakin perkara ini. Ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalilnya. Apa itu? Dalil bahwa barang siapa yang dia itu menjaga Allah, maka Allah menjaga dia itu di dunia. <clears throat> Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Bisa seseorang yang dia itu soleh, kemudian dia meninggal. Dia meninggal kemudian menyimpan hartanya itu di bawah apa? Di bawah tembok. Ternyata ketika itu Nabi Khidir dengan Nabi Musa mendatangi tempat itu. Kemudian oleh Nabi Khidir diperbaiki temboknya itu. Kemudian Nabi Musa karena dia tidak tahu meminta dari pekerjaan itu upah. Kemudian ditegur oleh khidir. Kemudian disebutkan maka nabuhuma sholihah. Maka natatahukan sulama wa kana abuhuma sholihah. Para darab ka yabluga syudah wa yastahrijakan jauh marah min rabbih. Adalah bapak dia, bapak kedua anak ini adalah orang yang soleh. Ya disebutkan Inahuma Hafidah bisalahi abidima Demikian jadi karena bapaknya itu orang yang baik, maka Allah menjaga harta dia. Paham? Jadi dengan seseorang itu menjaga Allah, Allah menjaga dunia dia. Dalilnya tadi, orang itu tadi orang yang baik, orang yang soleh. Walaupun dia sudah meninggal, Allah menjaga hartanya itu diselamatkan supaya bisa diambil oleh anaknya yang dia menjadi yatim tadi anaknya demikian. Adapun penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kedua. Barang siapa menjaga Allah, Allah akan menjaga urusan akhirat dia, agama dia, kalau tadi dunia. Kita yakin harus seperti itu, dalilnya banyak. Yang kedua adalah Allah menjaga agama dia, akhirat dia. Disebutkan antaranya, yakni minal hifat wa asyrafun naw'in yaitu yang paling mulia yaitu Allah menjaga agama dia dan iman dia. Di antaranya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Allah kisahkan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa an Yusuf awal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini dalil yang kedua. Barang siapa orang ini baik, Allah jaga agama dia. Buktinya Nabi Yusuf ketika dia menjaga hatinya menjadi orang yang ikhlas, Allah selamatkan dia dari apa perzinahan. di demikian itu linasrifa an Yusuf kami palingkan dari Yusuf itu asuk kejelekan wal fahsyah perzinahan Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dia termasuk, termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Dengan sebab ikhlas itu Allah jaga agama dia, akhirat dia, keimanan dia. Udah juga disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibn Ibn Rajab Al-Hambali Karena baru Ulama Qad jawazami asanah wa umat Umati'un bi kuwatihi wa Sebagian ulama lebih dari 100 tahun dia masih dalam keadaan sehat, kekuatan dan akalnya. dia. Kemudian juga disebutkan di situ <clears throat> dari beliau ya tentang apa? Tentang orang yang dia itu menjaga Allah Subhanahu wa taala Sebutkan di antara mereka ada yang itu menghantarkan Al-Quran. Kalau Abu Bakar bin Ayyas ini, Abu Bakar bin Ayyas mengatakan pada anaknya ketika mau meninggal, Antara Allah yudhi'u li abika arba'ina sana yaqdimul Qur'an kula lailik kula lailah. Apakah kamu melihat Allah akan menyia bapakmu yang telah menghatamkan Al-Quran setiap malam itu arba'ina sana 40 tahun. 40 tahun terus setiap harinya menyelesaikan Al-Quran terus apakah kemudian Allah akan menyanyiakan ya tidak demikian kemudian dia mengatakan juga ada bin Nabi Iyas ketika dia mau meninggal mengatakan Bihubilaga ila rabakta bi bihadal musri bihadal masyrak dengan kecintaanku kepada engkau ya Allah untuk engkau lembut ya kecuali engkau untuk lembut kepadamu di dalam kematian ini. Kuntu amiluka lihadal yaum. Aku dulu sudah beranangan engkau di hari seperti ini. Kuntu juga la ilaha illallah. Aku menghadap, ini aku berhadap dengan kalimat la ilaha illallah kemudian dia meninggal. Jadi demikian sebutnya. Nah, jadi mereka menyebutkan tentang hadis tadi ya tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala pada Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya ketika dia itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Setelah demikian kita baca surat al Hud.